alihi wasallam seorang manusia yang termulia tetap pula akan merasakan mati innaka mayyitun wa innahum mayyitun dan di saat mereka mengalami kematian yang merupakan rumah dan alam yang kedua setelah alam dunia maka mereka pasti seluruhnya akan merasakan alam yang ketiga yaitu hari kebangkitan mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau makhluk yang pertama yang akan dibangkitkan oleh Allah ana awwalu man tanshaqqu anhul ard yaumal qiyamah kata beliau aku adalah orang yang paling pertama yang keluar yang dikembalikan ruhnya pada hari kiamat Hmm. Setelah itu mereka pun akan merasakan al baath Hari kebangkitan. Fa'idha nufiqa fi suri fa hum qiyamun yanzurun. Maka mereka semua bangkit dan mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, padang yang rata dan demikian luas. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk mereka-mereka yang dibangkitkan oleh Allah dan mereka menunggu adanya penghisaban dan adanya pembalasan terhadap apa saja yang mereka amalkan selama mereka hidup di muka bumi. Maka inilah yang dikatakan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Wa ba'dal ba'thi muhasabun. Setelah mereka dibangkitkan maka mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa majziyuna bi a'malihim. Dan mereka akan dibalas berdasarkan amalan-amalan yang telah pernah mereka amalkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala dalilnya adalah firman Allah. لِيَجْزِيَ asa'u bima amilu. Agar Allah subhanahu wa ta'ala membalas orang-orang yang telah berbuat kejelekan terhadap apa yang telah mereka amalkan. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا Husna Dan Allah subhanahu wa ta'ala membalas orang-orang yang berbuat baik dengan syurga. Berkata Al-Allama Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Ya'ni yaitu. Anna nasa ba'dal ba'th. Bahwa manusia setelah mereka dibangkitkan. Yujazawna. Maka mereka akan dibalas. Wa yuhasabuna ala amalihim dan mereka akan dihisab terhadap amalan-amalan yang telah pernah mereka amalkan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Endak endak ya Abdul Malik. Ma i'rab in khairan fa khairun. Wa in syarran fa syarrun. هات العراق يا عبد الملك إن خيرا فخير نعم نعم هات العراق يا أبا محمد إن اسم الشرط مفعول به في محل خطأ والخطأ فاحش عندك يا طاهر إن خيرا فخير وإن شرا فشر حرف شرط ما جسم فعلين الأول فعل الشرط الثاني جوابه ها خيرا مفعول به عبد الهادي ما إعراب خيرا خبر لماذا ها خبر لكان المحذوف مع اسمها سنت تقديره إن كان خيرا إن كان عمله خيرا فخير يعني فجزاؤه خير Wa in kana amaluhu syarran fajazauhu syarrun. Ka khairan khabar. Khabar likana al-mahdhufa ma ismiha. Naam barakallahu fik. Ya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik amalannya maka balasannya pun baik. Dan jika jelek amalannya di dunia maka balasannya pun jelek. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala Allah azza wa jalla berfirman فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Barang siapa yang beramal seberat biji zarrah, sedikit apapun dia mengamalkan kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin Dan barang siapa yang beramal sedikit apapun kejahatan, maka dia pun akan melihat hasilnya. Nah, masing-masing itu ada balasannya Hmm. Nah. Hanya tentunya Allah Subhanahu wa taala menghisap hamba-hambanya kaum mukminin bifadlihi wa manni dengan keutamaan dan anugerah yang datang dari Allah bukan dengan keadilan kalau dengan keadilan niscaya tidak ada yang lolos dari azab. Manukishal hisab. Yahlik uzziba. Barang siapa yang kalau dihisab dengan detail satu persatu dicatat. Maka pasti dia disiksa. Pasti. Tapi karena kemuliaan dari Allah, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah bermuamalah dengan kaum mukminin dalam penghisaban bukan dengan keadilan tapi dengan fadl dengan minnah ya dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kesalahan-kesalahan itu tidak dipreteli satu persatu seorang mukmin yang dihisab dia melihat amalan-amalan kejahatannya itu tapi tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan, dibiarkan, dimaafkan. Nah. Wa qala ta'ala dan Allah juga berfirman, "Wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah." Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a. Maka tidaklah dizalimi seorang pun, sedikit pun tidak dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha sekecil apapun kami akan mendatangkannya wa kafabina hasibin. Cukuplah kami yang menghisab dengan sejujur-jujurnya. Wa jalla wa ala dan Allah juga berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan maka sama dengan mengerjakan sepuluh kebaikan. Wa man ja'a bisayi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang mengerjakan satu kejahatan maka dia tidak dibalas kecuali semisalnya. Wahum la yudlamun. Dalam keadaan mereka tidak dizalimi. Ya di saat mereka mengerjakan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kalau mengerjakan satu kejahatan tidak dibalas kecuali satu kejahatan. Satu dosa. Maka sungguh sangat merugi orang yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Dalam keadaan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Maka sangat merugi. Berarti kehidupan dunia dia tidak manfaatkan dalam rangka untuk beribadah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falhasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'imi'ati dhi'fin. Maka satu kebaikan itu sama dengan sepuluh amalan kebaikan dilipat gandakan menjadi tujuh ratus kali lipat ila abu'afin kathirah bahkan dilipat-lipat gandakan lagi oleh Allah dengan lipat ganda yang demikian banyak fadlan minallahi azza wa jal wa amtinanan minhu subhanahu wa ta'ala karena karunia dari Allah serta anugerahnya nah ya dalam hal kebaikan Allah berikan kebaikan yang banyak seorang penjual ya di saat seseorang membeli sekilo lalu dengan kebaikan penjual ini diberikan lebih dari sekilo ini tentunya kebaikan ya ini merupakan sesuatu yang menyenangkan seorang yang membeli darinya diberikan sebagai hadiah bagi dia. Nah, tapi kalau dikurangi, tentunya ini merupakan tindakan kecurangan. Di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hal kebaikan melipat gandakannya. Ini dalam rangka untuk busyra, kabar gembira bagi mereka yang mengamalkan kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan. Nah, tidak dikurangi sedikit pun. Kalau dia mengamalkan satu kebaikan lalu dibalas dengan setengah pahala ya tentunya ini tindakan kecurangan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Di saat mereka melakukan kejahatan tidak dibalas menjadi dua dosa tidak. Tetap satu dosa dibalas dengan satu dosa seperti apa yang mereka amalkan. Itu pun terkadang jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah ampuni. Allah biarkan, tidak dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lebih dahulu rahmatnya daripada kemarahannya. Inna rahmati sabakat ghadabi. Sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu mendahului kemarahannya, kemurkaannya. Fahuwa jalla wa ala qad tafadzala bil amali salih. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia dengan amalan saleh jazai Kemudian Allah berikan karunia lagi dengan membalasnya atas amalan soleh yang dia amalkan. Hadal jaza al wasi al kathir. Balasan yang demikian banyak, yang demikian luas yang Allah berikan. Ammal amalu sayyi'u fa inna sayyi'ata bimithliha. Adapun amalan kejelekan, maka sesungguhnya kejelekan pula yang sama dengannya. La yujazil insana bi minha. Allah tidak membalas seorang manusia lebih dari perbuatan kejelekannya itu. Tidak lebih. Tidak ditambah satu dosanya, lalu kemudian Allah lipat gandakan dosanya. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah memasukkan kaum mukminin ke dalam surga bifadlihi wa karamihi wa mannih. Karena karunia dari Allah dan Allah Subhanahu wa taala masukkan seorang ke dalam neraka biadlihi. Itu karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan karena Allah zalim. Qala ta'ala Allah berfirman man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun Barang siapa yang mengerjakan satu kejahatan maka tidak dibalas kecuali semisalnya dan mereka tidak dibolimi. Wa hadza min kamali fadlillahi wa ihsani. Ini menunjukkan kesempurnaan karunia Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. ثم استدل الشيخ لذلك بقوله تعالى kemudian الشيخ rahimahullah taala berdalil dengan firman-Nya liyajziyalladzina asa'u bima 'amilu bahwa di saat mereka dibangkitkan mereka dihisab dalam rangka agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kejahatan dan kejelekan, orang-orang yang berbuat dosa terhadap apa yang telah mereka amalkan. Walam yakul bisu'a. Ya. Allah tidak mengatakan liyajziyalladzina asa'u bisu'a. Tidak kan? Allah tidak menyatakan demikian agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kejahatan dengan kejahatan yang berlipat-lipat ganda. Tidak. Karena kalau su'ah itu bentuk mubalaghah. Bentuk mu'annaf dari aswa. Ya. Dan Allah tidak akan balas demikian. Tapi Allah membalas seseorang dengan sesuai apa yang mereka amalkan. Satu dosa, satu kejahatan. Dua kejahatan, dua dosa. La yujza illa mitlah. Maka Allah tidak mengatakan bisu'a. Kalau dikatakan bisu'a berarti maknanya apa? Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kejahatan dengan kejahatan yang berlipat-lipat. Tidak. Nah, tapi Allah mengatakan bima amilu berdasarkan apa yang mereka amalkan. Tapi ketika Allah menyebutkan kebaikan, balasan kebaikan, wa yajziyalladzina ahsanu bil husna dan Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Husna itu dari ahsan. Mu'annafnya ahsan ya bentuk tafsir dengan Allah membalas yang lebih baik. Apa itu yang lebih baik, ikhwan? Al jannah. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sungguh ini merupakan jual beli yang sangat menguntungkan bagi kaum mukminin. Maka sungguh sangat merugi mereka-mereka yang dilemparkan ke dalam neraka waliyadzubillah disebabkan karena kejahatan yang lebih banyak daripada kebaikannya. Naam. Wa man kazzaba bil ba'thi kafar. Barang siapa yang mendustakan adanya hari kebangkitan maka dia kafir termasuk pula mereka-mereka yang hidup di zaman beliau dari kalangan al-badiyah orang-orang yang tinggal di Badawa yang mengingkari adanya hari kebangkitan maka ini sebagai nasihat dari beliau kepada mereka bahwa ingkar terhadap adanya hari kebangkitan termasuk kekufuran dan yang meyakininya kafir keluar dari Islam murtad dari Islam wa dalilu qawluhu ta'ala dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala za'ama alladhina kafaru alla la Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan. Berarti orang-orang yang menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan, mereka adalah orang-orang yang kafir. Kul, katakanlah sebagai jawaban terhadap apa yang mereka sangka. Bala wa rabbi Bahkan tidak demikian demi Allah, kalian pasti akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna amiltum Kemudian kalian pasti akan dikabarkan dengan apa yang telah kalian amalkan. Wadhalika ala Allah yasir. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sulitnya. Ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia ini dari tidak ada menjadi ada. Itu sangat mudah bagi Allah. Idza qada amran yaqula lahu kun fayakun. Apalagi hanya untuk menjadikan sesuatu yang asalnya sudah ada. Tinggal dikumpulkan kembali jasad mereka. Wa 'ala Allah yasir. Yang demikian itu jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Man kazzaba bil ba'ti fahuwa kafir. Barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan maka dia kafir. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengatakan tidaklah ini melainkan hanya kehidupan dunia semata. Dan kita tidak akan dibangkitkan. Hmm. Pernyataan kufar ya bahwa kehidupan ini hanya kehidupan dunia mati selesai nah atau tasalsul sudah mati pindah ke alam lain pindah menjadi manusia yang lain mati lagi jadi hewan yang lain itu keyakinan mereka dari kalangan kufar walau tara idh wukifu ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaq qalu bala wa rabbina sekiranya kalian melihat di saat mereka didirikan di atas rob mereka di hadapan rob mereka bukankah ini suatu kebenaran barulah mereka mengatakan betul wahai rob kami ternyata betul yang namanya hari kebangkitan maka Allah menyatakan fadukul azab bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah siksaan yang kalian dahulu mengingkarinya. Wa qala ta'ala dan Allah juga berfirman, Wailu yawma idzil lil mukadzibin, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Dan tidaklah orang mendustakan adanya hari kiamat, melainkan orang yang melampaui batas. Dan dia berdosa Idza tutla alaihi ayatuna saat dibacakan kepadanya ayat-ayat kami. Qala asatirul awalin. Apa jawabannya? Ini dongengannya orang-orang dahulu. Ya. Dianggap bahwa tentang hari kiamat, tentang kejadian yang akan terjadi setelah mati, itu dianggap oleh mereka asatirul awwalin. Ya, dongengan orang-orang dahulu buayan. Kalau ibu ingin menidurkan anaknya cerita macam-macam nan di zaman dulu kala konon disangkanya kejadian yang terjadi pada hari kiamat itu ya seperti itu konon di zaman Majapahit konon di zaman dulu kala ya ini keyakinan orang-orang kafir kalabal tidak sama sekali bahkan Rona ala qulubihim makanu yaksibun. Telah mempengaruhi hati-hati mereka. Telah menguasai hati-hati mereka. Apa yang telah mereka amalkan. Makanu yaksibun ay makanu ya'malun. Apa yang mereka amalkan dari kemaksiatan-kemaksiatan, kekufuran Kalla innahum ar-rabbihim yawma mahjubun. Sekali-kali tidak sesungguhnya mereka akan terhalangi pada hari itu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir tidak akan melihat Allah. Menunjukkan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah fi halatir riba. Thumma innahum lasalul jahim dan mereka akan dilemparkan ke dalam jahim neraka. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Lalu dikatakan pada mereka inilah inilah kenyataan yang kalian dahulu mendustakannya. Wa qala ta'ala dan Allah juga berfirman di dalam suratul Furqan ayat 11. Bal kazzabu bahkan mereka orang-orang kafir mendustakan hari kemudian. Wa a'tadna liman kazzaba bisa'ati sa'ira. Dan sungguh kami telah persiapkan bagi orang-orang yang mendustakan adanya hari kiamat. Mereka telah dipersiapkan neraka sa'ir. Neraka yang menyala-nyala. Wa qala ta'ala dan Allah juga berfirman. Walladzina kafaru bi ayatillahi walikai Orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan mengingkari bertemu dengannya. Ulaika ya'isu min rahmati. Mereka itulah orang-orang putus asa dari rahmatku. Wa ulaika lahum azabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Wastadalla syekhu rahimahullahu ta'ala biqaulihi ta'ala. Dan asy-syaikh berdalil di dalam kitabnya Al-Usul dengan firmannya nya za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi tubatunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan banyak lagi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menetapkan adanya hari kebangkitan Demikian pula di dalam sunnah dan tidak ada satupun dari umat ini yang mengingkarinya. Melainkan mereka tergolong dan termasuk dalam orang-orang yang kafir dan keluar dari Islam. والله أعلم بالصواب ننتهي إلى هنا وإن شاء الله نواصل في اليوم الآتي تفضلوا حفظكم الله